Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan Wa najatan fid dunya wal akhirah amin Wa bisanadil mutasil ila al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Annahu qala fi kitabihi nazhatin nazar ila qawlihi wa qa'a yaqa'u wa qad yaqa'u fiha ay fi akhbaril ahadil munqasimati ila mashhurin wa azizin wa gharibin ma yufidu ilman nadhri dengan sanad tersambung kepada Imam Ibn Hajar al Asqalani rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitabnya satu Nazar sampai dengan ucapan beliau wa qad waqa'a fiha ila akhiri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian akhbaru ahad, pembagian akhbaru ahad, definisi akhbaru ahad dan pembagiannya. Imam Ibn Hajar Asqalani memberikan penjelasan bahwa akhbaru ahad, khobar ahad terbagi ketiga kemungkinan, yaitu khobar yang makbul, yang mardud, dan yang tawakuf. Nah, yang makbul bisa jadikan hujah, sedangkan yang mardud dan yang tawakuf tidak bisa jadikan hujah. Nah, kita lanjutkan pembahasan dari Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pembahasan, mungkin ada sedikit tambahan mengenai pembahasan pertemuan sebelumnya mengenai tentang i'rabnya. Mungkin bisa dilihat fal awwalu yughallibu ala dhanni thubuta sidqil khabari. Fal awwalu maka adapun yang awal yang pertama maksudnya adalah khabar makbul yughallibu Nah, yugol libu ini bisa cara membacanya yugol libu dengan mentasdidkan lam yugol libu mengalahkan atau secara taglib aglabiyah mengalahkan secara kuat. Nah, ini fa'ilnya kembali ke al-awwalu. Fal-awwalu yugol libu mengalahkan mempunyai persangkaan kuat apa al-awwal maksudnya khobar makbul ala zonni atas pesangkaan subuh tasidkil khobari Nah, subuh tasir khomis sebagai mafulnya. Atau bisa juga secara i'rabnya ini yaglibu. Jadi fal awwalu maka ada pun yang awal maksudnya khobar makbul yaglibu berat atau besar atau condong ala zonni atas pesangkaan maksudnya pesangkaan yang kuat yaglibu kuat ala zoni atas pesangkaan. Nah, sebagai failnya di belakang, subutu sidkil khobari tetapnya e, kejujuran khobar tetapnya kebenaran suatu khobar nah sama yang di bawahnya juga wasani bisa dibaca yugol libu atau wasani libu Allah a'lam dan lanjutkan wa qad waqa'a yaq wa qad yaqa'u fiha Nah, sekarang Imam Ibnu Hajar Asqalani akan membahas tentang akhbaru ahad, beberapa khobar ahad, yaitu yang terdiri dari masyhur, aziz, dan gorib ini ada berapa kondisi khobar ahad ini dia bisa naik tingkat derajatnya dari memberikan ifatah zonni menjadi ilmi karena aslinya khobar ahad ini hanya memberikan khob ifadah zonni secara zonni saja namun dalam kondisi tertentu akhbaru ahad ini bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi dari memberikan ifadah zonni naik ke memberikan ifadah ilmi. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan wa qau dan terkadang terjadi fiha di dalam ai maksudnya fi akhbaril ahadil munqasimati di dalam beberapa khobar ahad yang terbagi ila masyhurin masyhur wa azizin dan aziz wa goribin dan gorib nah terkadang di dalam khobar ahad ahad tersebut masyhur aziz gorib terkadang terjadi ma apa ma apa apa maksudnya khobar yang mana khobar tersebut yufidu memberikan faidah al ilman nazori pada ilmu nazori ilmu yakin secara nazori nazori artinya apa secara teori secara pembahasan nah ilma kebalikannya daripada zonni sedangkan nazori ilma kebalikan daripada zonni sedangkan nazori kebalikannya atau berseberangan dengan doruri Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa terkadang di dalam beberapa khobar ahad yang tiga bagian tadi, masyur, aziz, gorib, bisa memberikan faidah ilmu secara nazori Bisa memberikan ilmu yang yakin secara nazori secara teori, secara pembahasan. Bukan ilmu yakin secara dori, bukan. Karena ilmu yakin dori ini ada pembahasannya di pembahasan mutawatir. Yang kita bahas adalah akhbaru ahad bisa memberikan faidah ilmu secara nazuri yaitu setelah ada pembahasan, nah naik tingkat yang asal memberikan faidah zoni menjadi ilmu. Nah ilmunya secara nazuri bukan secara doruri. Dengan apa bil koro ini dengan beberapa korinah atau indikasi. Nah jadi bisanya naik tingkat derajat dari ifadah zonni kepada ilmi nazori ini apabila ada korinahnya, apabila ada indikasinya yang menguatkan akhbar ahad tersebut. Alal muhtari atas pendapat yang terpilih. Nah inilah menurut pendapat yang terpilih di kalangan para ulama ahlu tahqiq muhakkikun bahwa akhbaru ahad apabila disertai diperkuat dengan korinah-korinah indikasi-indikasi maka bisa naik tingkat dari memberikan ifadah zonni menjadi ifadah ilmi nazari khilafan menyelisihi liman kepada orang maksudnya para ulama sebagian ulama ada yang menolak siapa orang maksudnya mereka sebagian ulama dalika pada demikian itu pendapat pendapat pertama yang mengatakan bahwa akhbaru ahad apabila disertai dengan korina ini bisa memberikan faidah ilmu nazari ada sebagian ulama berpendapat bahwa akhbaru ahad ini tidak bisa memberikan ilmu faidah ilmu nazari sebagian pendapat mengatakan seperti itu nah beliau mengatakan wal khilafu dan adapun khilaf khilaf yang antara mengatakan bahwa akhbaru ahad khilaf yang mengatakan bahwa akhbaru ahad bisa memberikan faidah ilmu secara nazori dan khilaf antara pendapat kedua yang mengatakan bahwa akhbaru ahad tidak bisa memberikan faidah ilmu sanazori kiki di dalam penelitian itu labziyun hilaf labzi hilaf secara labzi secara uh, bukan hukmi bukan yang memberikan uh, dampak perbedaan secara maknawi tidak nah jadi Imam Ibn Hajar mengatakan bahwa khilaf antara pendapat yang pertama dengan yang kedua ini hanya khilaf secara labzi saja hilaf yang secara redaksi saja, beda perbedaan redaksi penyampaian saja, tidak memberikan natijah atau samroh secara hukum atau secara maknawi tidak. Menurut Ibnu Hajar Asqalani. Nah, pernyataan Ibnu Hajar Asqalani ini diikhtilafkan, dikritik oleh sebagian ulama. Karena oleh sebagian ulama bahwa perbedaan antara pendapat pertama dan kedua ini sebenarnya memberikan faidah khilaf secara maknawi Allahu a'lam. Cuman Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Asqalani lebih cenderung bahwa mengatakan bahwa perbedaan pendapat pertama dan kedua ini lebih cenderung yaitu khilaf lafzi, bukan khilaf maknawi atau bukan khilaf hukmi, bukan. Nah alasannya, apa alasannya Ibnu Hajar mengatakan seperti itu? Di annaman, karena sesungguhnya orang, yaitu ulama, jawaza yang membolehkan itlaqul ilmi, memutlakan lafad ilmu, lafad atau redaksi ilmu, ilmu secara yakin kepada khobar ahad yang disertai dengan korina itu mereka mereka ini koyadahu mengtakitkan, mensyaratkan siapa orang, maksudnya ulama, hu pada ilmu, redaksi ilmu, pernyataan atau istilah ilmu, bikaunihi dengan keadaan ilmu itu nazorian, nazori. Nah, Imam Hajar mengatakan bahwa khilaf ini khilaf lafzi alasannya pertama karena dari sisi sudut ulama yang memberikan atau sisi sudut ulama yang berpendapat dan pendapat pertama yang mengatakan bahwa akhbaru ahad bisa memberikan e, faidah ilmu nazari mereka membolehkan menggunakan istilah ilmu ini ada takidnya jadi tidak memberikan secara mutlak begitu saja lafad atau redaksi ilmu kepada akhbar ahad. Jadi ada takibnya yaitu dengan cara nazori. Dengan cara nazori bukan dengan cara e, zorori bukan. Nah itu jadi ada takibnya. Nah kenapa ini bisa terjadi? Yang perlu kita perhatikan memang aslinya namanya akhbaru ahad ini secara asalnya hanya memberikan ifadah atau faidah zonni. Itu yang perlu kita harus pahami. Yang kedua, hanya khobar mutawatir saja yang bisa memberikan faidah qot'i atau faidah ilmi secara qot'i. Jadi itu pahami, itu kaidah kaidah yang paling utama atau dasar asas yang perlu kita pahami. Khobar ahad hanya bisa memberikan faidah zonni, khobar mutawatir memberikan faidah ilmi qat'i. Nah sekarang timbul ikhtilafnya menggunakan perbedaan redaksinya adalah ketika ada khobar ahad namun ia disertai dengan korina sehingga bisa memberikan faidah ilmu. Nah, timbullah perselisihan dalam penyataan redaksinya. Satu sisi ia khobar ahad yang sejatinya adalah memberikan faidah zonni, namun di satu sisi ia dinyatakan bisa memberikan faidah ilmi secara nazori apabila ada korina. Nah, disinilah timbul pendapat dua pendapat tersebut. Nah, pendapat pertama mengatakan Imam Nahjul berusaha mentakrib. Jadi mengatakan khilaf tersebut adalah khilaf labzi yaitu mentakrib dari sisi pendapat pertama, ulama yang membolehkan menggunakan redaksi ilmu ini mereka mentakitkan, mensyaratkan, dibatasi ilmunya apa? Ilmu secara nazori, bukan ilmu secara mutlak, bukan. Nah, itu. Wahua dan ia nazori, aid kepada nazori, itu al yang dihasilkan anistidlali dari istidlal, dari proses istidlal, nazor, meriksa, meneliti. Namanya nazori adalah proses di mana suatu proses yang dihasilkan dari istidlal, mencari hujahnya, meneliti dan sebagainya. Jadi berbeda dengan doruri. Kalau doruri dia otomatis. Ilmu nah, ilmu doruri adalah ilmu yang yakin didapatkan secara otomatis, doruri darurat. Langsung begitu saja otomatis. Kalau nazori dia memberikan ilmu namun perlu ada pembahasan. Bedanya itu. Kemudian Nah, itu sisi dari yang pertama, pendapat pertama. Sekarang kita bahas sisi yang kedua. Wama dan orang, maksudnya ulama, aba yang menolak al-itlaqo, memutlakan, memutlakan redaksi, penggunaan redaksi ilmu, mereka berhujah, mereka mengatakan khoso mengkhususkan lafzul ilmi pada lafad redaksi ilmu itu bil mutawatiri hanya kepada akhbar mutawatir saja. Nah, wama dan apa-apa maksudnya khobar adahu selain mutawatir indahu di sisinya di sisinya orang aid hak ini kembali kepada man yang menolak pendapat pertama wa indahu di sisi orang yang menolak itu zonniyun zonni di selain khobar mutawatir itu semuanya zonni nah mereka mengatakan bahwa mereka kenapa mengatakan bahwa akhbaru ahad yang disertai korina ini tidak bisa memberikan il, faidah ilmu karena mereka berhujah namanya khobar ahad ini sama sekali tidak bisa memberikan e, faidah ilmu. Kenapa? Karena faidah ilmu, ifadah ilmi hanya khusus untuk khobar mutawatir saja. Selain khobar mutawatir, semuanya zonni. Nah, jadi itu perbedaan penggunaan redaksi. Lakin nahu akan tetapi, nah ini ada pernyataan tambahan. Lakin nahu akan tetapi orang yang menolak, ini ada ada ada titik temunya. Itu yang fi tidak menafikan, tidak mencegah an nama sesungguhnya apa-apa maksudnya khobar tufa yang disertai, yang disandingkan bil koro ini dengan beberapa indikasi, beberapa e, eh, korina itu arjahu lebih kuat mima dari apa-apa maksudnya kobar, khola yang terlepas yang sepi yang terlepas yang tidak ada anha dari beberapa korina. Nah, pendapat kedua ulama kedua yang berpendapat dan pendapat kedua tadi yang menolak tadi mereka punya titik temu dengan pendapat pertama yaitu apa mereka walaupun seperti itu sepakat bahwa mereka tidak mencegah tidak mencegah tidak melarang adanya khobar yang mana khobar tersebut apabila disertai dengan berapa korina itu lebih kuat dibandingkan khobar yang tidak disertai korina. Nah inilah alasan kenapa Imam Ibnu Hajar al Asqalani lebih cenderung mengatakan bahwa perbedaan khilaf antara pendapat pertama dan pendapat kedua adalah khilaf labzi, bukan khilaf maknawi. Karena hanya perbedaan secara penyampaian redaksi saja. Yang satu, karena menggunakan takid, Yang kedua, menggunakan sisi asas. Asas perbedaan antara khobar ahad dan khobar mutawatir. Itu saja. Makanya katakan khilaf lafziyun. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani. Menurut sebagian ulama lain yang tidak setuju dengan Ibnu Hajar Asqalani, mereka mengatakan bahwa khilafnya adalah khilaf maknawi, khilaf hukmi. Mereka menggunakan penjelasan hujah-hujahnya, ini akan panjang pembahasannya. Kita tidak membahasnya dalam pertemuan kali ini. Intinya sebagian ulama mengkritik pernyataan Ibnu Hajar Asqalani tersebut. Allahu a'lam. Dan kita bahas tentang e, bentuk nyata berapa khobar ahad yang disertai dengan korina indikasi sehingga memberikan faidah ilmu apa saja contohnya nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan wal khobarul mutahafu dan adapun khobar wal khobaru al muhtafu dan adapun khobar yang disandingkan yang diliputi yang disertai bil koro ini dengan beberapa karina dengan beberapa korina atau indikasi yaitu anwaun ada beberapa macam ada beberapa macam khobar ahad yang diliputi yang disertai dengan beberapa indikasi sehingga bisa memberikan faidah ilmu nazari. Minha diantaranya, nah khobar ahad yang diliputi disertai dengan beberapa indikasi yang memberikan faidah ilmu nazari ada berapa macam. Dalam kitab Nuzatun ini dicantumkan tiga macam. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah hanya dicantumkan satu macam saja karena keterbatasan waktu insya Allah dua macam terakhirnya nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya minha diantaranya diantara berapa macam khobar ahad yang disertai dengan indikasi sehingga memberikan faidah ilmu nazori yaitu ma apa-apa maksudnya khobar akhrojahu yang meriwayatkan hu pada khobar siapa syaikhani dua syekh yaitu Imam Bukhari Imam Muslim fi sahihaihima di dalam sahih keduanya nah inilah salah satu macam di antara tiga macam khobar ahad yang diliputi disertai dengan berapa korina, berapa indikasi sehingga memberikan faidah ilmu e, nazori adalah khobar atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sohih keduanya, di dalam dua sohih keduanya atau di dalam sohih keduanya itu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini, jadi asalnya khobar ahad ini adalah khobar yang memberikan faidah zoni. Namun karena ada korina dari luar, indikasi dari luar, sehingga naik tingkat jadi memberikan faidah ilmi nazori. Nah dalam kasus ini untuk macam pertama adalah keunggulan Imam Bukhari Imam Muslim, keunggulan Sahih Bukhari Sahih Muslim hakikinya sejatinya khobar-khobar atau hadis-hadis yang termaktub dalam sahih boleh muslim ini kebanyakan khobar ahad jarang yang khobar mati jarang karena khobar ahad ini memberikan faidah hanya zoni saja. Namun karena keagungan dari dua imam ini, Imam Bukhari Imam Muslim dan keagungan dua kitab ini, Sahih saya Muslim ini, maka naik tingkat, naik tingkat yang asalnya memberikan faidah zoni, naik tingkat jadi memberikan faidah ilmi nazori. Karena apa? Karena ada ke faktor luar, ada indikasi luar, ada koordinat dari luar yaitu keagungan dua imam ini. Nah, kita bahas yaitu mimma dari apa-apa maksudnya khobar lam ya beluk yang tidak sampai apa khobar hadat tawaturi batasan atau tingkatan hadis atau khobar mutawatir. Nah, untuk yang khobar ahad yang disertai korinah atau indikasi indikan faidah ilmu zonni untuk macam pertama adalah khobar ahad yang termaktub di sohi dan sohi Muslim yang tidak sampai ke derajat mutawatir. Kenapa? Kalau untuk khobar yang sampai derajat tingkat mutawatir itu nggak usah dibahas lagi, itu jelas memberikan faidah ilmi memberikan faedah ilmi nggak usah dibahas lagi. Nah yang kita bahas lah khobar ahad yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim yang memberikan faidah ilmu zonni tapi tidak sampai ke tingkat eh, maaf memberikan faidah ilmu nazori tidak, tidak, tidak tapi tidak sampai ke tingkat mutawatir nah alasannya fa'innahu maka sesungguhnya sejatinya uhtaffa disertai atau ihtaffa menyertai bihi dengan khobar yang termaktub di sohi bolio sohi muslim apa koro inu beberapa korinah atau beberapa indikasi ada beberapa faktor luar yang memperkuat atau faktor tambahan yang memperkuat khobar atau hadis yang termaktub sahih muslim sehingga bisa naik tingkat derajatnya memberikan faidah ilmu nazari apa saja koroin atau korinah atau indikasinya minha diantaranya minha diantara beberapa korinah tersebut indikasi tersebut atau beberapa faktor tersebut itu yang pertama jalalatuhuma keagungan keduanya Imam Bukhari dan Muslim keagungan Imam Bukhari dalam ilmu hadis keagungan Imam Muslim dalam ilmu hadis kepakaran keduanya karena keduanya adalah termasuk Amirul Mukminin fil hadis gelar yang paling tinggi dalam penyebutan muhadis adalah Amirul Mukminin fil hadis nah keduanya mendapatkan tersebut Imam Bukhari Imam Muslim nah keagungan keduanya lah yang membuat uh, hadis yang termaktub di Sahih Muslim ini naik tingkat jadi memberikan faedah ilmu ilmu nazari. Nah, kedua keagungan keduanya Imam Bukhari Muslim fiha hadasy'ni di dalam fan ilmu hadis ini, kepakarannya, ketelitiannya, keagungannya, kemahirannya. Juga di diantaranya koroimnya adalah taqaddumuhuma dan keunggulan keduanya Imam Bukhari Imam Muslim fitamidis sohihi di dalam membedakan hadis sohih dengan hadis lain hadis sohih. Nah, keunggulan keduanya Imam Bukhari Muslim karena faktor ilmu hadis sehingga bisa detail teliti mana hadis yang sohih, mana hadis yang tidak sohih, mana hadis yang muallal, hadis yang berilah, mana hadis yang hadis yang sohih. Karena keunggulan keduanya lah maka menaikkan derajat kitab keduanya. Kemudian ala goirihima mengalahkan mengunggulkan ala goirihima atas selain Imam bukhori Imam Muslim karena kepakaran keunggulan keduanya Imam Bukhari Muslim mengalahkan imam-imam muhadis yang lain di dalam urusan masalah membedakan hadis yang sahih dan hadis yang lain tidak sahih dan sebagainya makanya mereka diunggulkan karena unggulan mereka akhirnya kitabnya pun ikut unggul naik derajat yang ketiga watalab taqiyul ulama dan penerimaan ulama penerimaan ulama para ulama menerima di hima pada kitab keduanya sahih Sahih Muslim bil kobuli dengan penerimaan penerimaan secara iktikodan dan amalan nah yang ketiga adalah faktor ketiga atau korina atau indikasi ketiga adalah para ulama menerima kitab sahih Sahih Muslim secara betul-betul penerimaan penerima secara itikad dan juga penerima secara amalan. Mereka mengakui keunggulan, kepakaran, keunggulan Sahih se Muslim dibandingkan kitab-kitab Sahih yang lainnya. Inilah sebab-sebabnya kenapa Sahih se Muslim, hadis yang termaktub Sahih se Muslim adalah hadis yang naik derajat dari tingkat zonni ke tingkat ifadah ilmi nazori Nah, Imam mengajar menyajutkan wahadat talakiyu dan adapun penerimaan ini penerimaan para ulama wahdahu saja kita tadi kan sudah sebutkan ada tiga korina kan yaitu keagungan imam muslim keagungannya keduanya kepakaran keduanya juga adalah penerimaan ulama nah di antara tiga korina ini ternyata korina yang paling kuat adalah korina talakiyul kobul talakiyul ulama diterimanya di kalangan para ulama Nah, Imam Najib mengatakan wahada talakiyu dan adapun penerimaan ini wahdahu saja itu akwa, lebih kuat fi ifadatil ilmi di dalam memberikan ifadah ilmu min mujarrodi kasroti turuki min daripada mujarrodi kasroti turuki min mujarrodi kasroti turuki daripada banyaknya jalur al qasiroti yang tidak sampai anit tawaturi dari derajat tingkatan tawatur. Nah, Imam Ibnu mengatakan bahwa penerimaan korinah yang ketiga yaitu penerimaan para ulama terhadap dua kitab tersebut ini lebih kuat dibanding lebih kuat untuk memberikan ifadah, memberikan faidah ilmu yakin lebih kuat dibandingkan banyaknya jalur yang termaktub atau jalur hadis yang termaktub di dalam Sahih Bukhari Muslim yang tidak sampai ke tingkat tawatur. Artinya apa maksudnya? ketika ada korinah ketiga yaitu korinah diterimanya oleh para ulama terhadap dua kitab hadis ini dua kitab sahih Bukhari Muslim ini itu korinah yang lebih kuat yang paling kuat dibandingkan uh, korinah yang paling kuat untuk berikan faedah ilmu dibandingkan banyaknya jalur periwayatan yang ada di sahih Bukhari dan sahih Muslim lebih kuat dibandingkan banyaknya jalur periwayatan dari hadis yang termaktub di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi korinah penerimaan ulama itu sangat kuat, memberikan efek yang sangat besar. Karena apa? Karena bandingkan kita bayangkan semua ulama menerima, semua ulama mengakui akan keunggulan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya memberikan faidah ilmu nazori terhadap isi dari kitab keduanya. Dibandingkan apa? Dibandingkan mungkin adanya kita meneliti banyaknya jalur periwayatan di riwayat A, B, C terhadap hadis-hadis yang termaktub di Sahih Muslim. Kenapa? Karena talaki ini betul-betul lebih kuat, lebih unggul, meyakinkan bahwa semua ulama menerimanya. Nah, itu. Dengan catatan bahwa jalur periwayatan tersebut tidak sampai ke derajat tawatur. Kenapa? Kalau sudah sampai ke derajat tawatur, itu sudah tidak dibahas lagi. Itu jelas memberikan faidah e, ilmu. Gitu, paham ya itu maksud dari Imam Bukhari eh, maaf Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu taala nah illa nah tadi bahas bahwa Sahih Bukhari hadis-hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim adalah memberikan faidah ilmu nazari karena tiga korinah tadi keagungan, kepakaran, dan talaki atau penerimaan para ulama. Nah ternyata walaupun seperti itu ada beberapa hadis beberapa hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim tapi tidak sampai ke derajat memberikan faidah ilmu nazari. Jadi ketika kita membahas Sahih Bukhari Sahih Muslim ini secara aglabiahnya memberikan hadis-hadisnya adalah memberikan faidah ilmu nazari karena tiga korinah tadi. Namun ternyata ada pengecualian istisna yaitu beberapa hadis yang tidak bisa memberikan atau yang dinilai tidak bisa memberikan faidah ilmu nazari. Apa itu? Beliau mengatakan illa kecuali annahada sesungguhnya ini ini penerimaan diterima oleh para ulama itu yahtasu khusus khusus bima dengan apa-apa maksudnya khobar lam yantakidhu yang tidak mengkritikku pada khobar pada ma maksudnya khobar siapa ahadun salah satu minal hufadi dari beberapa hafiz ulama hufad seperti contohnya Imam Darukutni dan imam-imam lainnya nah kekhususan korinah talaki ulama diterimanya ulama terhadap dua kitab tersebut sehingga hadis-hadis yang memberikan eh, faidah ilmu nazori ini khusus untuk hadis-hadis yang tidak dikritik oleh salah satu hufad. Artinya apa kebalikannya? Kalau ada hadis hadis di Sohih Bukhari Muslim yang dikritik oleh sebagian fufa seperti Darukutni, Imam Darukutni dan imam-imam lainnya, maka turun derajatnya, tidak bisa naik ke tingkat memberikan ifadah ilmu nazuri. Juga yang mana mimma dari apa-apa termasuknya khobar fil kitab ini yang termaktub di dalam dua kitab Sohi dan Sohi Muslim. Nah, kenapa alasannya? Karena tadi kan ketika disampaikan bahwa talakil umah, talakil ulama, penerima semua ulama ini memberikan faidah ilmu nazar. Artinya pas semua ulama sepakat. Nah, ketika ada ulama yang mengkritik, yang mana yang memberikan ini bukan ulama sembarangan, hufaz, ulama, imam juga seperti ada rukuti dan sebagainya. Artinya apa? Ada yang asalnya berupa ijma, katakanlah seperti kesepakatan ulama menerima hadis ini, maka ternyata ada berapa ulama yang tidak sepakat. Akhirnya apa? Tidak jadi ijma lagi, tidak jadi ada kesepakatan lagi, tidak ada penerimaan secara menyuruh lagi. Nah inilah akhirnya menimbulkan turun derajat hadis tersebut tidak naik ke sampai tingkat memberikan ifadah ilmu nazari, tapi cukup zoni saja. Karena ada yang mengkritiknya, ada seorang ulama yang mumpuni, ulama yang e, termasuk imam, hufad yang mengkritik akhirnya tidak ikut dinilai memberikan ifadah ilmu nazari. Nah, dikatakan oleh Imam As-Sakhawi bahwa watazidu ada ni'atai hadisin. Dikatakan bahwa hadis-hadis yang dikritik oleh sebagian kufar yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim ada sekitar 200 lebih daripada 200 hadis. Ini ikhtilaf kabir di antara muhadisin. Jadi sebagian ulama ada yang mengkritik seperti Imam Darukutni mengatakan bahwa hadis ini dikatakan ini ada in kita dikatakan bahwa ini tidak samut tersanatnya, dikatakan ini ada cacatnya dan sebagainya. Di ulama ada yang mengkritik, juga ada yang membela. Termasuk yang membela adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau dan tuntutannya dalam hadis syari, beliau meng, menjawab semua kritikan-kritikan ulama yang mengkritik hadis-hadis yang termaktub di Sahih Bukhari. Juga ada ulama lain yang mengkritik di Sahih Muslim, dijawab lagi ulama lain. Jadi ya, ikhtilaf sangat luas, sangat panjang pembahasannya mengenai hadis-hadis yang ditilik oleh kufar itu. Nah, karena ada perselisihan maka tidak memberikan ifadah ilmu nazari. Selain itu juga wabima wabima dan dengan hadis dan dengan apa-apa ya, jadi penerimaan kobul ini khusus kepada hadis yang tidak dikritik oleh sebagian hufad juga wabima dan dengan apa-apa maksudnya khobar yang khusus yang mana lam yako tidak terjadi apa at-tajazubu kontradiksi tajazub ini maksudnya ta'arud kontradiksi baina madlulaihi di antara dua makna khobar mimma dari apa-apa maksudnya khobar wakoa yang termaktub yang terjadi usia termaktub fil kitab ini di dalam dua kitab Sahih Bukhari Muslim. Nah, selain tadi yang pertama adalah hadis-hadis yang terdiri oleh sebagian hufaz. Nah, yang kedua adalah selain hadis-hadis yang mana dalalahnya atau maknanya ada kontradiksi dengan hadis yang lain. Itu pun sama, tidak memberikan faidah ilmu nazari. Jadi ada dua jenis, hadis-hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim yang tidak memberikan faidah ilmu nazari, yaitu hadis yang dikritik oleh sebagian hufal dan hadis yang dalalahnya ada kontradiksi. Nah, seperti mungkin di hadis A mengatakan halal, hadis B mengatakan haram. Seperti hadis tentang salat kusuf. Salat kusuf atau salat kusuf, baginda Rasulullah SAW melaksanakan salat kusuf. Dalam sejarah, para ulama sepakat bahwa Rasulullah hanya melaksanakan satu kali. Jadi ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan sholat khusyuk sholat khusyuk sebanyak satu kali saja. Tapi di Sahih Muslim ini ada berbagai macam cara yang kalau secara lahiriahnya ada kontradiksi. Nah makanya para sebagian ulama mengkritik bahwa hadis ini termasuk jenis yang memang ada kontradiksi, ada ta'arud. Nah kalau ada ta'arud maka tidak memberikan faidah ilmu nazari yang mana haisu di mana la tarjiha tidak bisa mentarjih tidak ada tarjih tidak bisa menguatkan di antara berapa hadis yang saling ta'arud saling kontradiksi tersebut listihalati karena kemustahilan ayyufida memberikan faidah apa al mutanaqidoni dua hadis yang saling berselisih yang saling berkontradiksi al ilma pada ilmu bisid kihima dengan membenarkan keduanya keduanya hadis min gori tarjihin dengan tanpa menguatkan mentarjih di ahadima pada dari pada salah satu keduanya hadis alal ukhro atau ala akhor pada yang lain atas yang lain nah kenapa hadis yang taruh ini tidak bisa memberikan faidah ilmu nazori? karena sejatinya kalau kita lihat hadis yang saya taruh ini tidak bisa ditarjih karena tidak bisa terjadi bisa tidak bisa diterjih. ini alasannya adalah karena mustahil dua khobar yang saling bertentangan maknanya ini bisa memberikan faidah ilmu tanpa merojihkan salah satu dari keduanya karena nggak mungkin ada dua khobar ada dua kelompok hadis yang saling ta'arud maknanya kemudian kita bisa katakan ini memberikan faidah ilmu nazari tidak bisa karena ada maknanya saling kontradiksi sehingga menurunkan kualitasnya. Ini tidak bisa dikuatkan yang mana yang benar, mana yang salah. Karena ada kontradiksi itu, maka tidak bisa kita katakan bahwa semua hadis yang termaktub sahih Bukhari adalah berikan faedah ilmu dan tidak bisa. Karena perlu ditaji salah satunya. Karena berhubung ini saling ta'arud, tidak bisa menguatkan salah satu dan keduanya, maka turunlah derajatnya dari memberikan ifadah ilmu nazari menjadi tetap zonni, bahkan tidak bisa diamalkan. Nah itu. Nah, wama dan apa-apa maksudnya khobar ada dari kasain demikian itu eh, dua pengejar tadi yaitu hadis-hadis yang terik oleh sebagian hufat dan hadis-hadis yang kontradiksi maknanya fal ijma'u maka adapun ijma kesepakatan hasilun ada ala taslimu ada atau berhasil atau e, wujud wujud ala taslimi sihatihi atas menerima kesohihan semua hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Sahih Muslim sehingga memberikan ifadah ilmu nazari. Nah, itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, wa inkila. Nah, ada pendapat, ada sebagian pendapat mengatakan innama ataf innama tafaku sesungguhnya mereka para ulama sepakat itu ada wujubil amali atas kewajiban beramal bihi dengan khobar yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim. Jadi mereka sepakat atas mengamalkan la bukan ala sihatihi atas kesohihannya. Nah, ada yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan bahwa ulama itu sejatinya sepakat atas mengamalkan terhadap hadis yang termaktub Sahih Bukhari Muslim, bukan sepakat atas kesohihannya. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, nahu mencegah kami, melarang kami Imam Ibnu Hajar hu pada pendapat tersebut. Alasannya wasanadul man'i dan adapun sandaran atau dalil mencegah pendapat tersebut yaitu annahum sesungguhnya mereka ulama itu muttafiquna sepakat mereka ada wujubil amali atas mengamalkan atas kewajiban mengamalkan bikulima setiap hadis soha yang sohi walaupun walau walaupun lam yukhridhu tidak meriwayatkanhu pada hadis siapa syaikhoni dua syaikh yaitu Imam Muslim. Nah, pendapat yang tadi katakan bahwa mereka sepakat atas mewajibkan amal terhadap hadis Bukhari Muslim, bukan sepakat atas kesahihannya. Tertolak. Kenapa? Karena sejatinya ulama ini mereka sepakat mengamalkan setiap hadis sahih walaupun tidak diriwayatkan Imam Imam Muslim. Jadi ketika ada kritikan bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa mereka ulama ini sepakat atas mengamalkan, bukan sepakat atas kesohihan at Bohori dan Muslim tidak. Nah itu mereka mengatakan seperti itu. Nah lantas Imam Najjar mengatakan menolak pendapat tersebut. Kami mencegahnya, kami menolak pendapat tersebut. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, pertama ulama semua sepakat mengamalkan setiap hadis sahih walaupun tidak disepakat, walaupun tidak diriwatkan Imam Bukhari Muslim pertama itu. Nah, seandainya seperti itu, falam ya beko maka tidak tersisa di ini pada dua sohi, sohi Bukhari Muslim, fiha ada di dalam pendapat ini, maksudnya pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi, apa maziyatun keistimewaan. Seandainya benar apa yang disampaikan oleh mereka, sebagian ulama tadi, bahwa mereka sepakat atas kewajiban mengamalkan, bukan sepakat atas kesohihan Bukhari Sahih Bukhari Sahih Muslim seandainya benar ternyata mereka maka lantas apa keistimewaan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lantas apa keistimewaan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kalau seandainya seperti itu jawabannya tentu tidak akan ada keistimewaannya kenapa karena sama saja seperti kitab-kitab lainnya seandainya mereka sepakat atas mengamalkan setiap hadis Sahih seandainya mereka sepakat atas mengamalkan terhadap hadis yang termaktub dari Sahih Muslim bukan sepakat atas kesohihannya artinya apa artinya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini punya maziyah, punya keistimewaan tersendiri, yaitu apa? Mereka para ulama sepakat atas kesohihannya, bukan sepakat atas mengamalkan isinya, bukan sepakat atas mengamalkan yang termaktub di dalam kitab dua kitab tersebut, bukan. Tapi mereka sepakat atas kesohihannya. Kenapa? Karena seandainya ikut pendapat mereka, sejatinya para ulama memang sudah sepakat mengamalkan. Mereka sepakat mengamalkan setiap hadis sohih. Mereka sepakat mewajibkan mengamalkan setiap hadis sohih walaupun tidak ada di sohih boleh dan sohih Muslim. Itu maksudnya. Dan setelah itu tentu nggak ada keistimewaannya, makanya pendapat tersebut tertolak. Wal ijma'u dan adapun ijma itu hasilun hasil ada wujud ala atas anna sesungguhnya sungguhnya bagi keduanya sohi boleh muslim yaitu maziyatan keistimewaan Fima di dalam apa-apa maksudnya khobar hadis yang termaktub di kitab kedua tersebut dua kitab tersebut yarjiu kembali kembali pada apa apakah pada kembali kewajiban melakukan ternyata kembali ila nafsi siha pada kesohihan pada kesohihannya bukan pada kewajiban mengamalkannya nah Wamiman dan termasuk orang maksudnya ulama soroha yang menyatakan secara sorry jelas bi tima dengan memberikan ifadahnya apa-apa maksudnya khobar khorojahu khoro, khorojo, khorojahu yang mengeluarkan atau meriwayatkan hu pada khobar siapa khoni dua syekh imam bu imam muslim memberikan ifadah al inman nazori pada ilmu nazori jadi di antara ulama yang menyatakan secara sorih bahwa kita hadis-hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim memberikan ifadah ilmu nazari di antaranya adalah al ustadu Abu Ishaq Ustadz Abu Ishaq yaitu Ibrahim bin Muhammad Ibrahim al Isfiroini al Isfaroini nisbatun ila Isfaroin nah di antara ulama yang menyatakan sorry bahwa hadis yang termaktub di Bukhari, Sahih Bukhari yang semestinya memberikan ifadah ilmu nazar adalah pertama Imam Al Israini, Abu Ishaq Al Isfaroini itu nisbat kepada Isfarain, sebuah daerah Baldatun bi Khurasan binawahi Naisabur daerah di daerah Nasabur seorang ulama mutakal dingin. yang kedua wamin Aim matil hadis dan di antara beberapa imam hadis yang menyatakan demikian juga adalah Abu Abdullah Al-Humaidi Imam Al-Humaidi Humaidi ini nisbat kepada kakeknya saya dinamakan Humaidi di antaranya adalah Imam Al-Humaidi yang mengatakan bahwa hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim memberikan ifadah ilmu nazari. Kemudian juga ada wa Abul Fadl dan Abul Fadl bin Tohir, wa Ghairuhuma dan selain keduanya. Di antara a'immah hadis yang menyatakan sorry adalah Imam Humaidi dan Imam Abul Fadl bin Tohir dan selain keduanya. Nah, wayah tamilu dan mengandung kemungkinan ayyukola bahwa dikatakan al-maziyatul malkurah istimewaan yang disebut tadi itu kaunu hima keadaan hadis-hadis yang termaktub di sohi Bukhari sohi Muslim itu as sohi paling Sohinya sohi Nah, ada kemungkinan juga ini menurut Imam Hajar bisa dikatakan bahwa keistimewaan dari sohi Bukhari Muslim adalah bukannya sekedar hadisnya sohi saja bukan, tapi as sohi bahwa hadis yang termaktub di sohi Bukhari Sohi Muslim adalah yang paling Sohinya di antara hadis-hadis sohi ini keistimewaan yang menjadi ihtimam kemungkinan bisa dikatakan jadi korinah e, yang memperkuat bahwa hadis-hadis yang termaktub di Sahih Muslim adalah termasuk hadis yang memberikan ifadah ilmu nazari asrahu sahi. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyil amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.